Dia tahu dia sakit tubuhnya dari dari dari Dia tahu itu bukan Tuhan. Dia tahu dia manusia seperti ini. Dan rakyatnya pun tahu dia bukan Tuhan. Cuma karena mereka takut. takut Fastahafahu apa apa ta'atahu. Kata Allah dia pun menjadikan kaum yang apa namanya takut karena dia dan mereka pun tak akan. Dia bukan Tuhan. Kata Allah dan karena perkataannya kedua mengambil hukuman yang paling paling tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya pada hal ini ada pelajaran bagi orang yang takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali pada pembahasan hari kiamat. Kata-kata ulama, kenapa Allah selipkan pembicaraan tentang Musa dan Firaun di antara pembahasan hari kiamat? Kata para ahli tafsir, karena Allah ingin mengingatkan kepada orang musyrikin. Jadi kita Fir'aun dan kita yang masyur sejarah besar bagaimana Musa menenggelamkan Allah menenggelamkan Fir'aun dengan sekali Musa mengumpulkan tongkatnya ke lautan dan laut terbelah kemudian dimasuki oleh Fir'aun kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu ini kita yang masyhur dan dikenal oleh orang Yahudi. Dan kita tahu orang musyrikin mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Jika mereka mendengar tentang kita Fir'aun, ya kisah Fir'aun dikenal oleh orang musyrikin Arab jika Allah mengatakan hai orang Arab, kalian tahu tentang kita Fir'aun yang sombong dan sombong dan hari akhirat. Kalau kalian seperti Fir'aun, maka kalian akan nasibnya seperti Fir'aun. Sekarang Allah mengancam dengan menyebutkan Fir'aun. Kemudian Allah kembali kepada pembahasan tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'antum asyaddu Lihat langit bagaimana ter terbentang begitu luas, Tidak tahu betapa jauhnya. Di atas langit, di atas bumi tanpa ada pasak sama sekali. Penciptaan langit jadi hebat dari penciptaan kalian dari manusia. Itu maksud kecil. Kecil kata Allah Subhanahu Wa Oleh karena manusia jangan sombong. Dalam bacaan Allah mengatakan, Lantas sibin arti marah, janganlah engkau berjalan dengan penuh kesemuan di atas muka bumi. Kamu kecil. Inna kalam tahriqal ardu wa la tablughal jibala tula. Kata Allah, kamu yang sombong ini tidak bisa menghukumi dan kuasa menghukumi itu semua dan

sedikit supaya tidak menggoyahkan apa bumi karena sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya bumi goyang kemudian dipasang apa namanya pasang gunung dulu supaya tidak goyah ya bumi tersebut. Maka aku boleh ananikum sebagai makanan bagi kalian dan ternak-ternak kalian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faidah Di antaranya atom itu malapetaka yang menyebar dan tersebar tidak ada selamat dari malapetaka tersebut. Itu hari kiamat. jarak itu qawmatul kubro Sekarang tiba malapetaka yang besar. Yawma yatadakkaru insanu masa. Maka pada hari tersebut setiap manusia akan mengingat seluruh yang dia pernah dia lakukan dan pernah saya sampaikan bahwa huruf ma dalam kalimat ma saat ma itu adalah isi mausul dan dia dilakukan oleh badan, lirikan haram, pandangan haram, memandang orang, wanita yang tidak halal baginya, dan kalau dia sedang bersendirian, ya, mulut-mulut atau ucapan-ucapan yang kotor, bukan cuma menyebabkan hati, juga Allah akan mungkin hasad, dengki, sekutu, ini semua ada ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Seluruh maksiat yang sekarang kita lupakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Orang-orang akan melupakan apa yang mereka dan kita memuji orang musyrik, mereka lupa tentang apa yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan. Akan tetapi akan kamu ingatkan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa burridat al-jahimu liman Maka pada tersebut akan ditampakkan neraka jahanam. Ini sebagaimana disebut dalam firman yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ji'a yawma idzin bi jahannam." Yaumul ini yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Kata Allah maka didatangkanlah neraka jahanam pada hari tersebut. Pada hari kiamat kelak. Yaumul dia yatadzakkaru al-insan. Pada hari tersebut manusia semua sadar. Wa anna lahu dzikra. Maka apa faedahnya kemudian? Ada ada manfaatnya. Penyesalan pada hari Maha kulli dimana yasabuna alfa malaka yashukruna. Dan setiap kali akan ditarik oleh 70 ribu malaikat yang menarik tali dari tersebut. Kalau begitu neraka jahanam ditarik oleh berapa malaikat? Berapa? Hmm? Mana yang satu, mana yang dua? Mana guru matematika? Berapa? Berapa? Empat sebesar-besarnya neraka jahanam. Cukup bagi seluruh pelaku maksiat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan, "Fa'amman tabar." Ada beberapa orang yang mengaku ibadah, mengatakan hayat dunia dan mendahulukan kehidupan ini daripada kehidupan akhirat. Ya, berhura-hura, bersenang-senang lupa dengan akhirat. Seakan-akan dia hidup di dunia selamanya yahsabu anna malahu aflata yang dia mengumpulkan hartanya dan dia menghitung-hitungnya dia menyangka hartanya akan mengentalkannya kalla kaitan tidak harta tidak akan mengentalkannya kesehatan tidak akan mengentalkannya dia akan meninggal dia menyangka dengan poya-poya yang dia lakukan pemakaian yang dia lakukan akan menyelamatkan dari dari dari kematian dia Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan menemui kalian kalian berada. Inna jahimah orang-orang yang mendahulukan kepentingan diri daripada akhirat, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berbahagia. Allah SWT, wa amman mengikuti dan mengikuti nafsu. Kita juga hidup bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Alhamdulillah, Allah juga tidak menjadikan kita seperti malaikat. Kita manusia punya hawa nafsu, punya keinginan, dan Allah berikan kepada Allah untuk surat An-Nasi'ah firman-Nya, "Yas'alunaka ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat. Memang benar Nabi mengabarkan hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi kita tidak tahu Jumat yang mana, dari tahun yang mana, dari bulan yang mana, dari minggu yang mana, tidak tahu dari pekan yang mana akan terjadi hari kiamat tersebut. Tapi yang jelas hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Akan dari kapan tidak ada yang mengetahui. Karena kata Allah Subhanahu Inna ma'adza mungkin mayyasha. Sungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan kepada orang yang takut dengan hari kiamat tersebut. Ka'annahum yawma yarawna lam yaltadu illa afiyatan aw duha. Akan tadi kita telah tiba hari kiamat kelak, mereka orang-orang musyrikin akan merasa seakan-akan mereka hanya hidup sebentar di bumi. Hanya pagi hari atau siang hari, kok tiba-tiba datang hari kiamat. Ini isyarat bahwasanya setelah hari kiamat akan datang hari abadi. Hari abadi, kehidupannya abadi. Ini menunjukkan bahwasanya kematian di Tuhan bukanlah peristirahat terakhir Justru kematian bukanlah peristirahatan terakhir, tapi kematian merupakan awal dari kehidupan yang abadi. Dan kematian tersebut akan senantiasa ya menanti mengintai kita. Akan datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Seandainya kematian itu ada tanda-tandanya, ini mudah bagi kita. Akan tapi seringnya kematian datang dengan tiba-tiba. Oleh itu yang berkata, "Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza jami'a al-layl ila zawji." Hendaknya Di sore hari dia gembira, tiba-tiba di mereka sudah dimasukkan dalam dia dia lahar. Wa kami alusi zayyanu yang yaujiha, wa qatus apa akfanuha, wa ada ladadri. Betapa yang mempelai wanita yang dihiasi, dirias untuk digerakkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain yang sedang dijahit dan dia tidak tahu. Jika dipanggil Allah itu. Demikian apa yang sampaikan tentang tafsir surat al naziat yang mengapi tentang hari kiamat dan hari kiamat dan kita semua akan menemukan hari tersebut dan barang siapa yang meninggal maka dia telah masuk dalam kiamat kecil ya dia telah masuk dalam alam akhirat oleh karena persiapkan diri kita untuk menemui hari kematian tersebut yang akan datang dengan tiba-tiba dan kepada siapapun dia akan tidak dan tidak mengenal apakah kaya atau miskin sehat atau sakit mana kematian bisa datang dengan y la tira como lo y a